dari kitab tersebut beliau mengatakan <clears throat> wa man annahu yara rabbahu fi darid dunya fahuwa kafirun billah Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan dan barang siapa yang dia menyangka atau dia mengatakan bahwasanya Allah bisa dilihat di dunia atau bahwa dia melihat Allah Subhanahu wa taala fi dari dunia di negeri dunia ini. Apa hukumnya kalimat ini? Apa hukumnya keyakinan ini? Keyakinan ini hukumnya adalah fahuwa kafirun billah. Maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai tambahan keterangan kami akan sampaikan ada beberapa kelompok di kalangan umat Islam dalam keyakinan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang nafi ru'yah bil itlaq. Orang-orang yang menolak kaum mukminun akan melihat Allah secara total. Menolak. Mereka seperti kaum Mu'tazila dan Jahmiyah Mereka tidak meyakini ayat dan hadis yang berkaitan dengan bahwa kaum mukminun akan melihat Allah Subhanahu wa taala fil akhirah. Apa hukumnya mereka? Keluar dari Islam. Karena menolak ayat yang begitu banyak, menolak hadis yang begitu banyak, sehingga mereka disebut sebagai orang yang menentang. Juhud, kafir dari jalur menentang. Kita baca ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Wa inna ma yakdhib biha ay yuharrifuha ay ahadith ru'ya fil akhirah." Al-Jahmiyah. Orang-orang yang menolak untuk mengimani bisa melihat Allah kelak di akhirat. Mereka merubah-rubah ayat, merubah-rubah hadis. Wal billah. Mereka ini adalah kaum Jahmiyah. Waman tabi'ahum dan orang-orang yang mengikuti langkah Jahmiyah seperti Mu'tazilah, warafidah dan syiah rafidah dan yang berjalan pada jalannya mereka mereka kafir kenapa mereka yukadzibuna bisifatillah mereka mendustakan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifatullah wa biruyatihi dan dengan kaum mukminun bisa melihat Allah Azza wa mereka dustakan alias mereka tidak percaya itu. Wa ghairi mu'attilah syirarul khalqi wal khaliqah. Mereka itu kaum yang manhajnya mu'attilah. Apa itu mu'attilah? Menolak. Semua nama dan sifat Allah ditolak oleh mereka. Termasuk dalam hal ini adalah kaum mukminun bisa melihat Allah nanti di yaumul Itu pun ditolak. Walaupun ayat dan hadisnya begitu banyak. Begitu kuat dan kokoh. Tapi dasar memang Jahmiyah aliran pemahamannya menolak. Wal'iyadzubillah billah maka mereka keluar dari Islam. Tapi mereka tetap mengaku sebagai muslimi. Karena itu para ulama banyak sekali pembahasan tentang Jahmiyah. Kekufuran-kekufuran yang ada pada Jahmiyah begitu banyak. Terutama yang berkaitan dengan asma asma'ullahi wa sifatnya, Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kelompok yang kedua, Menyusbit ru'ya itlaqan Orang-orang yang meyakini manusia bisa melihat Allah secara mutlak. Yang kelompok yang kedua ini muslimin, mereka meyakini Allah bisa dilihat di dunia ayanan dengan mata kepala. Kama yura fil akhirat sebagaimana Allah bisa dilihat di akhirat dengan mata kepala. Mereka siapa? Badul mutasawwifah. Sebagian dari aliran kaum sufi. Kata mereka bisa melihat Allah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, ada seorang sufi kedatangan uh, cahaya. Cahaya itu mengatakan, Ana Rabbuk, aku adalah Rabbmu. Ini yang mesti terjadi pada mereka. Wal'iyadzubillah. Kaum sufi ini keyakinan yang semisal ini wahai kaum muslimin muncul dari keyakinan hululiyah atau ittihadiyah atau yang kalau bahasa kitanya wahdatul wujud menyatunya Allah dengan manusia kata mereka aku melihat Allah masuk pada dirinya sehingga mereka membangun keyakinan wahdatul wujud menyatunya Allah dengan guru-guru mereka dengan meyakini bahwa Allah bisa dilihat di dunia. Ini kufur yang namanya. Keyakinan ini keyakinan kekufuran orangnya keluar murtad dari Islam. Kenapa demikian? Karena bertolak belakang dengan ayat Al-Quran yang nanti akan kami sampaikan. Kelompok yang ketiga dan mereka adalah ahlus sunnah. Yaitu mereka-mereka yang nafa ru'ya al-ayaniyah fid dunya Ahlus sunnah mengingkari adanya orang yang bisa melihat Allah di dunia. Diingkari. Gak ada itu. Tidak ada satu pun manusia yang bisa melihat Allah di dunia. Rasul ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha ditanya Ara'aita rabbak apakah engkau melihat Rabbmu faqala nurun ana ara cahaya yang aku lihat cahaya Nabi tidak melihat Allah Azza wa Jalla tetapi Nabi melihat cahaya Nabi mendengarkan perintah kalam, ucapan dari Allah Azza wa Jal. Allah berbicara. Dan Nabi mendengar perintah untuk ibadah apa? Salat. Tapi Nabi tidak melihat. Nabi menjawab, nurun cahaya. Ana arah. Aku melihatnya cahaya. Hadirin kaum muslimin. Ahlu sunnah sekali lagi mengingkari adanya keyakinan seorang hamba manusia bisa melihat Allah di dunia dan ahlu sunnah meyakini kaum mukminun akan bisa melihat Allah fil akhirah di akhirat di dua tempat disebutkan para ulama kita yang pertama fi arasatil qiyamah yakni perjalanan manusia dari mahsyar hingga sirat. Dan yang kedua melihat Allah fil jannah di surga. Ini hal yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah. Sekali lagi saya ulangi, ahli sunnah meyakini yang pertama mengingkari keyakinan manusia bisa melihat Allah di dunia bahkan menyatakan dengan lantang keyakinan itu keyakinan yang mengkafirkan pelakunya. Kalau dia mengatakan guru kami bisa melihat Allah di dunia. Itu harus didustakan. Tidak boleh kita percaya. Tidak boleh kita percaya. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an adapun alusuna meyakini dengan dalilnya sangat kuat. Insyaallah badal marif akan kami sampaikan beberapa dalil keyakinan ahlu sunnah tersebut yang berkaitan dengan tidak mungkin seorang manusia bisa melihat Allah di dunia dan keyakinan manusia akan melihat Allah kaum mukminun nanti di yaumul kiamat. Kita akan bacakan ucapan para ulama yang mengatakan keyakinan ini keyakinan ijma. Ijma ahli sunnah. Di antaranya Imam Al-Maqdisi, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Aqidah Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi Lalu mengatakan wa ajma ahlul haqqi ahlul haqq ijma wattafaqa ahlut tauhid wa wasidq dan sepakat ahlu tauhid dan ahlu sidq annallaha yura fil akhirah Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di akhirat kama ja fi kitabihi wa sahan rasilhi sebagaimana disebutkan dalam kitabnya itu Al-Quran dan hadis yang sahih dari Rasulnya kemudian Al-Imam Ibn Abil Izzi dalam syarah akidah Tahawiyah beliau menyebutkan waqad qala bi thubuti ru'yah pembahasan tentang kaum mukminun akan melihat Allah kelak di akhirat itu diyakini oleh para sahabat semuanya sepakat tabi'un demikian juga dengan para tabi'un Generasi yang kedua. Demikian juga dengan aimatul Islam al-ma'rufun bil imamati fid din dan seluruh imam-imam ahlu sunnah dari zaman tabi'ut tabi'in sampai zamannya beliau meyakini itu semuanya tidak ada khilaf di antara ahli sunnah tentang keyakinan tersebut Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam syarah, dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan qad tadaharat adillatul kitabi was sunnati wa ijma'i sahabati sungguh sangat jelas dalil-dalil Al-Qur'an dalil-dalil As-Sunnah dan ijma' sahabat Ijma' sahabat. Meyakini. Demikian juga pembantu min salafil ummah. Demikian pula kaum muslimun, kaum mukminun di kalangan para salaf yang berikutnya. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Alaih badru iyatillah fil akhirati lil mu'minin. Mereka semuanya sepakat untuk menetapkan keyakinan kaum mukminun melihat Allah fil akhirah. Adapun di dunia maka tidak mungkin seorang pun bisa melihatnya. Sampai sini bisa difahami? Walhamdulillah kita kaum muslimin mendapatkan ilmu ini dan mudah-mudahan ini sebagai bukti bahwa kita adalah ahlu sunnah. Kita mengikuti jejak langkahnya para salaf. Caranya begini. Mengkaji etikotnya mereka. Dalil-dalilnya mereka. Dan kita bersama mereka. Walaupun beda zaman. Walaupun beda waktu. Tetapi kita bersama mereka. Dalam hal etikot. Demikian juga dalam hal ubudiyah. Inilah yang disebut dengan manhajus salaf. Ini disebut dengan salafiyah. Disebutkan oleh Syabdullah Al-Bukhari. Manhaj salaf itu Di antara keutamaannya tarbutul muslima bisalafihi salih. Manhaj salaf di antara keutamaannya adalah mengkaitkan kaum muslimin sepanjang masa dengan pendahulunya yang soleh di zaman para sahabat. Caranya seperti yang kita diri sampaikan. Jangan liar kita dalam beragama. Semau kita, semau otak kita, hanya terbawa oleh kebiasaan yang entah berantah, yang tidak genah. Jangan. Harus kita mengikuti sesuatu yang ada rujukannya. Terutama dalam membahas yang tadi kami sampaikan. Nah, bid'ah yang tadi kami sampaikan oleh kaum muslimin bahwa keyakinan adanya orang yang bisa melihat Allah di dunia ini bid'ahnya kaum sufi merebak di kalangan-kalangan tokoh-tokoh besar mereka yang sudah diyakini sampai kasta paling tinggi makrifat syariat hakikat ma'rifat. Orang yang sudah sampai tingkatan ma'rifat, dia sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi terkena hukum halal haram, tidak terlagi terkena kewajiban atau larangan. Karena apa? Dia sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah bersama dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Di antara kaum sufi ada yang eh, duna zalik keyakinan di bawah itu tetapi keyakinan yang tidak ada dasarnya. Bisa melihat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dengan kedua matanya. Yang ada dalam mimpi. Dalam mimpi. Bisa melihat Nabi Alaihi Wasallam dalam mimpi karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Tetapi ini anehnya bisa melihat Rasulullah. Sampai mereka mengklaim majlis mereka itu majlis Rasul. Majlis salim Rasul. Karena ketika mereka taklim itu Rasulullah itu datang di tengah-tengah mereka. Buktinya Ya gurunya sing weruh, Pak. Melotot terus belok. Wah Rasulullah jago nang kene. <laughs> Walah. Lelucon anekdot tanpa dalil. Tapi diakini <laughs> sama mereka. diakini sama mereka. Dan itu sesuatu yang mungkar. Karena beliau sudah meninggal dunia. Wahagada kaum muslimin aneh-aneh keyakinan mereka. Tapi dalam bab yang sini tersampaikan adalah kemungkaran keyakinan mereka bahwasanya mereka bisa melihat Allah fid dunya wal billah. Jadi dua kelompok sesat dalam pembahasan ini. Satu yang benar. Kelompok yang pertama Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah yang mengingkari melihat Allah secara total dunia dan akhirat. Ini juga kufur. Yang kedua, meyakini bisa melihat Allah dunia dan akhirat. Ini juga kufur. Yang benar adalah melihat Allah di dunia satu hal yang mustahil, tidak mungkin. Kenapa? Karena itu disebutkan dalam Al-Quran. Tidak akan mungkin ada orang yang bisa melihat Allah Azza wa Jalla di dunia. Adapun kelak di akhirat terdapat dalil yang banyak. Kaum mukminun akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Semisal dengan uh, pembahasan tentang kaum mukminun kelak nanti di akhirat Allah akan bicara kepada mereka. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam banyak kitab di antaranya kitab Riyadhus Salihin, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidak seorang pun di antara kalian, wahai kaum mukminun, kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berbicara kepada setiap kita memberitahukan dosa-dosa kita, amal perbuatan kita sebagai perwujudan firman Allah, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah akan mengabarkan Maha mengabarkan dengan segala apa yang kalian telah lakukan atau dengan kalimat Latunabbaunna bima'amiltum. Sungguh-sungguh akan diberitahukan kepada kalian dengan segala apa yang kalian telah lakukan. Ahlu sunnah meyakini Allah memiliki sifat berbicara. Jahmiyah bagaimana? Mu'tazilah bagaimana? Mereka menolak itu. Tidak mempercayainya. Dan mereka mengatakan Allah bisu tidak punya sifat berbicara. Nauzubillah min dzalik. Kalau Allah tidak bisa berbicara, bagaimana caranya menegakkan hujjah? Orang akan disiksa, terlebih dahulu Allah tegakkan hujjah harus begini, begini, begini. Melanggar baru disiksa. Allah nggak mampu menegakkan hujjah Allah bisu, nggak bisa bicara. Na'udzubillah min dalik Jahmiyah memang kufur mereka dengan sebab itu. Al-Quran bukan kalam Allah. Kalau makhluk. Tujuannya apa? Karena Al-Quran makhluk, ya jangan dipercayai. Kalau Al-Quran makhluk, kalau mau mengimaninya, kamu berarti menduakan iman. Tujuan mereka mengatakan Al-Quran makhluk adalah hadmul Islam, menghancurkan Islam. Nahudzubillah min dzalik. Walhamdulillah Allah jadikan kita sebagai ahli sunnah. Beberapa di antara kaum muslimin mereka berkeyakinan dengan keyakinan Jahmiyah yang sekarang terbingkai pada liberalisme. Na'udzubillah min dzalik. Demikian yang bisa kami sampaikan sudah masuk azan maghrib.